Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh asy syeikh Salil Fauzan Asabahullah Halaman yang ke-200 yang cetakannya sama seperti punya anak ini. Halaman 200 masih membahas seputar apa? Keimanan seorang hamba tidak akan dibenarkan sampai dia beriman dengan risalahnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu risalah Nabi Muhammad SAW. Bagian bawah itu, ketika Syekh Saleh Fauzan menyebut tentang keadaan sebagian orang yang mereka ingin menyamaratakan agama itu semuanya sama, dikenal dengan apa? Takarub at-takarub bainal adiyan. Yaitu mendekatkan atau menyamaratakan antara agama-agama yang ada. Jadi menurut mereka itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam sama. Versi mereka. Kita katakan nggak sama. Yang lima tersebut menurut mereka sama, kita katakan yang benar cuma satu yaitu agama Islam saja. Dan dalilnya banyak sekali kan. Pertama, inna dina indallahil Islam. Satu. Kedua, wa man yabtahi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dua. Ketiga, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dinan. Keempat, dalam hadis, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa kan Allah bima Itu semuanya dalil yang menunjukkan bahwasanya agama satu-satunya yang diridhoi, yang diterima di hadapan Allah Taala hanya agama apa? Islam saja. Sejujur apapun. Walaupun di sana ada orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, Hindu, jujurnya luar biasa, baiknya nam luar biasa, itu semuanya tidak akan mendapatkan keamanan dari siksaan neraka. Kalau mereka meninggal dalam kondisi tidak berislam. Sudah pahami ya? Semua kebaikannya ditunaikan di dunia. Semuanya ditunaikan di mana? Di dunia. Kita lihat bantahannya setelah mereka berdalilkan dengan ucapan kulnya, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Nah, kalian semuanya Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Islam katanya. Ini pendapat yang keliru kata beliau, hadza laisa sahihan. Ini pendapat yang tidak benar yang mengatakan semua agama itu sama. Di bagian bawah itu ya yang punya kitab simak ya. Bal bu'itsar rasul sallallahu wa amara nas kullahum biittiba'i hadzal rasul. Lihat ini. Dan bahkan Rasulullah SAW diutus eh, dan memerintahkan semua manusia agar mengikuti rasul tersebut. Berarti kalau pakai mughir sighah bacanya wa umira. Bal bu'ita ar-rasul sallallahu wa umira an-nasu kulluhum bittiba'i hadzal rasul. Dan bahkan diutus Rasulullah sallallahu dan manusia diperintahkan semuanya untuk mengikuti rasul tersebut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma atakumur Rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu na'am Lihat ayatnya itu, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an, alladzi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illa hu, yuhyi wa yumiit, fa aminu billahi wa rasulih, an-nabiyil ummi, alladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun." Syahidnya mana? Wattabi'uhu ini. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Antum lihat ayatnya itu. Jadi kita diperintahkan agar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa itu An-Nabi Al-Ummi. Nabi kita Muhammad SAW digelari dengan apa? Nabi yang ummi. Apa itu ummi? Dan kita lihat berkali-kali. Apa itu makna ummi? Digelari Nabi Al-Ummi. Apa itu Al-Ummi? Dan Nawanam. Huwa ladzi la yaktub. Itu definisinya. Jadi al-ummi Definisinya huwallazi la yaqra wa la yaktub. Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Para ulama salah pendapat bagaimana setelah menerima wahyu. Jibril alaihissalam mengatakan Iqra, kemudian Rasulullah alaihissalam mengatakan ma'ana biqari, Iqra, ma'ana biqari, Iqra, ma'ana biqari. Langsung dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya beliau bisa membaca. Para ulama telah menjelaskan, membaca di situ bukan membaca di tulisan, tapi dari hafalannya. Mafhum? Sehingga tetap dalam kondisi kembali ke asalnya ummi. Itulah yang dikuatkan para ulama. Bukan berarti seperti sebagian pendapat mengatakan setelah mendapat wahyu dari Jibril langsung bisa baca tulisan itu enggak benar. Paham ya? Penjelasannya apa? Membaca dari hafalannya. Paham? Karena orang punya hafalan, itu kalau misalkan dia lupa kan nggak terbaca kan? Paham ya? Seperti itu. Nah, Rasulullah waktu itu diajari Jibril alaihissalam, "Iqra, ma'ana ana biqari." makna bikari akhirnya diajarin baca akhirnya bisa baca paham ya nah baca dari hafalan paham ya baca dari hafalan bukan dari tulisan itu pendapat yang kuat adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya setelah nah barakallahu fi eh, turunnya wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam akhirnya bisa membaca tulisan itu pendapatnya lemah karena apa karena meniadakan lafaz al-ummi al-ummi huwa alladhi la yaqra wa la yaktub dihafalkan itu ya Nah, bukan ibu. Kalau ibu ummun lain lagi. Nah, al ummi ibuku lain lagi. Ini al ummi. Al ummi istilah. Mafhum? Naam. Falaisa ba'da bi'tatin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ittiba'uh. Naam. Illa ittiba'uh. Artinya tidak ada lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW kecuali harus mengikutinya. Sahih, harus mengikutinya. Tidak boleh kita menentangnya. Sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu apa kata Rasulullah SAW? "Ma tukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Artinya apa-apa yang aku larang dari kalian tinggalkanlah dan apa-apa yang kuperintahkan untuk kalian kerjakanlah semampu kalian. Jadi diikutin. Faman khalafahu wa baqiya yadhunnu annahu ala dinin min dinil yahud au nasara fa innahu kafirun billahi azza wa jalla itu. Barang siapa yang menyelisihi Rasul dan dia tetap dalam kondisi eh, menyangka bahwasannya dia berada di atas agama dari agama Yahud atau agama Nasara, maka dia kafir. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Contohnya sudah datang kenabian, datang Nabi kita Muhammad SAW membawa syariat ada orang mengatakan kami masih istiqomah dengan agama Musa. Kami masih istiqomah dengan agama orang-orang Yahud. Kami masih istiqomah dengan agama orang-orang Nasara. Agama Nabi Isa kata mereka. Paham ya? Kita katakan kalau tidak beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW kafir. Mahfum? Nah makanya sesembelihan untuk ahlul kitab. Al-Yahud Nasara. Itu halal kalau, penting itu ya. Halal kalau ketika menyembelih menyebut nama Allah. Bukan hal mutlak, harus ada lafaz itu. Karena nanti ujung-ujungnya kalau nggak disebutin sekarang ada orang Nasoro, ada orang Yahud, sebenarnya halal baca bismillah nggak Bismil Masih, halal nggak Yang namanya ahlu kitab misalnya, Bismil Masih itu. Halal nggak kira Yang menyebut nama Al-Masih. Enggak halal. Karena bukan nama Allah. Jadi sesembelihan ahlu kitab menjadi halal itu pun apa? Dengan catatan menyebut nama Allah bismillah. Sama. Dalam syariat mereka seharusnya seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang ada orang Kristen, orang Hindu, Katolik, Buddha, atau Nasoro, kalaupun ada Nasoro masuk dalam ahli kitab, zaman sekarang ini ya, wallah alam. Paham ya? Kalau yang boleh baca apa? Kalau benar-benar mereka itu benar-benar ahli kitab, ahli wa Nasara, baca bismillah halal. Kembali kepada dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau baca bismillah loh ya. Tapi kalau tidak baca bismillah, paham ya? Bacanya bismillah masih, bismillah uzair misalkan. Haram. Mahfum. Yang agama Islam saja, agama Islam, yang beragama Islam kemudian menyembelih bismi Mbah fulan. Dengan menyebut nama Mbah fulan. Orang muslim loh orangnya, misalkan. Halal enggak sembelihan kira-kira? Oh, itu. Halal enggak sembelihannya? Orang muslim ya, muslim udah haji lima kali. Eh, bacanya bismi Mbah fulan gitu. Haram. Karena tidak menyebut nama Allah taala. Paham ya seperti itu. Nah, kita perhatikan baik-baik di situ. Syahidnya di sini kita diperintahkan untuk apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Adapun agama orang Yahud, agama orang Masara yang mereka masih mengaku-ngaku berada di atas agama tersebut tetap dikatakan kafir ketika tidak mau beriman dengan Rasulullah SAW. Hatta yu'mina bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila umumin nas kafah lihat ini. Sampai dia mau beriman kepada apa? Risalah Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada semua manusia. Mafhum? Syaratnya bisa dikatakan diterima itu kalau beriman, berarti muslim itu ujung-ujungnya. Kalau tetap dalam kondisi kami beragama Nasrani, kami beragama Yahudi misalkan enggak terima. Nah, layak fi an yu'mina bi risalatihi faqat. Lihat, enggak cukup kalau cuma beriman dengan risalahnya saja. Mengimani kerasulannya saja itu enggak cukup. Bala budda minal iman bi risalatihi ilan nasi kafah. Ini perlu apa-apa diperhatikan karena agak beda sedikit. Jadi itu kalau teman mengatakan benar kami beriman Muhammad itu adalah utusan Allah. Gitu toh, itu nggak cukup. Harus meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Paham ya? Karena apa? Karena ucapan tadi itu mau dipakai orang-orang Yahud dan Nasara, Alkitab bahwasanya itu pun kalau diutus bukan untuk kita gitu loh sebetulnya Bukan untuk orang Yahud dan Nasara. Nah, kalau kita katakan Rasulullah SAW itu diutus semua manusia terbantahkan situ. Jadi pahami ya, diutusnya itu semua manusia. Naam. Li'anna hunaka man yara annahu rasulun lakinnahu ila al-arab faqat. Lihat ini. Dikarenakan di sana ada orang yang berpandangan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul memang, tapi rasul yang diutus untuk orang Arab saja. Nah ini yang berbahaya, keyakinan ini yang berbahaya. Di Indonesia termakan enggak? Termakan syubhatnya, akhirnya ujung-ujungnya agama Islam mau dibikin Nusantara. <laughs> Islam Nusantara katanya. Allah musta'an. Nah, terpecah menjadi dua mereka ya. Eh? Yang satunya GL garis lurus, eh? satunya Islam Nusantara katanya. Allah musta'an. Semuanya di atas kebatilan. Ngapain dibikin Islam Nusantara? Karena syariat itu khusus yang di Arab saja katanya. Cadar, jubah, ya, jenggot itu Arab semua jangan dibawa ke Indonesia katanya. Allah musta'an. Ujung-ujungnya apa? membaca kira Al-Qur'an, baca Al-Qur'an saja, ya, tajwid yang mereka pelajari itu ujung-ujung prakteknya nanti apa? Nadanya nada Jawa. kan baca Al-Qur'an, ya, dibikin nada kayak wayang itu ya Allah musta'an. Hati-hati para fikum. Tidak perlu kita e, tertipu dengan apa? Dengan gerak-geri atau ideologi mereka. Lihat ini. Kita katakan Rasulullah SAW risalahnya itu umum, semua manusia, semua kalangan, Arab dan orang Ajam. Karena di sana ada orang yang berpandangan apa tadi? berpandangan bahwasanya Rasulullah itu utusan untuk orang Arab saja. Ini pandangan yang keliru ini. Allah musta'an. Kita ambil dikit lagi perhatikan. Bagian atas itu qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, matan bagian atas itu wa yashhad binubuwatih. Wa nashhad binubuwatihi wa la yuqda bainan nas bi yaumil qiyamah illa bi syafaatihi. Perhatikan itu. Dan tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia bersaksi dengan apa kenabiannya Nabi Muhammad <coughs> sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus meyakini itu nabi dan apa dan nanti dari kiamat manusia tidak akan dituntaskan disegerakan urusan mereka sampai atau kecuali mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Syafaat apa namanya ini? As-syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Semua nabi dan rasul nyerah mereka. Didatangi dari umat Nabi Adam as sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka datang berbondong-bondong minta syafaat. Perhatikan. Minta syafaat. Semuanya para nabi mengatakan lastulaha lastulaha lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Aku bukan pemiliknya. Datang terakhir sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam analaha analaha akulah pemiliknya Syafaat apa namanya ini? Asyafaatul udma, syafaat yang paling besar. Nah, dikondisikan itu. Asyafaatul udma tidak dimiliki oleh semua nabi, tapi hanya diizinkan, diberikan eh, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam yang nanti diperlukan, dibutuhkan orang-orang yang apa? berdiri di padang mahsyar, membutuhkan syafaat tersebut. Kita lihat dulu syarahnya Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah wa yashhad bi nubuwwatihi alaihi wasallam dan tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia bersaksi dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kembali sini, fa syahadatu bi annahu Rasulullah ta'ti ba'da syahadati alla ilaha illallah. Penting ini. Persaksian bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala datang setelah persaksian la ilaha illallah. Perhatikan ini, setelah persaksian apa? La ilaha illallah dikenal dengan syahadatain. La tasluh ihdahuma bidunil ukhra, enggak sah. Enggak eh, sah, enggak diperbolehkan salah satu di antara keduanya tanpa yang lainnya. Kalau dia itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dah gitu, enggak cukup. Harus dua-duanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Harus itu. Dikenal asyhadatan. Paham ya? Nah, asyhadatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu kan rukun Islam yang berapa? Yang pertama. Nah, itu rukun yang inti ya barakallahu fi tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Kata beliau Syekh Shalih Fauzan melanjutkan situ tentang bagaimana tragedi kejadian hari kiamat kelak di padang mahsyar. hadza min fadhanihi alaihi salatu wassalam. Ini merupakan keutamaan-keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam min fadhailihi termasuk keutamaan-keutamaannya annahu la yu'min ahadun ba'da bi'satihi sallallahu alaihi wasallam illa idza amana bih masyaallah. Bahwasannya seorang tidak dikatakan beriman setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW kecuali setelah apa? Dia beriman dengannya, harus beriman dengannya. Kalaupun dia menganut agama selain Islam enggak dikatakan beriman, kafir waliyadu billah. Naam. Wa aqarra bi umumi risalatihi alaihi wassalam dan harus akor apa aqarra? Menetapkan mengakui. Harus mengakui dan menetapkan keumuman risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beriman dengan kenabian tersebut dan mengakui bahwasanya risalah Nabi Muhammad SAW itu umum untuk yang ajamnya, yang Arabnya, untuk yang berkulit putih, kulit hitam semuanya mencakup di situ. Wa min fadhilihi alaihi salatu wassalam dan termasuk keutamaan-keutamaan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, diperhatikan itu annahu la yuqda yaumal qiyamah bainal ibad illa bi syafaatih masyaallah. Bahwasanya nanti di hari kiamat tidak akan dituntaskan permasalahannya ada nih pada masyarakat tersebut di antara hamba-hamba kecuali dengan syafaatnya. Karena genting sekali, luar biasa kegentingan yang ada di situ. Luar biasa. Panasnya, nah barakallahu fiik, tidak apa? Tidak sekedar panas biasa. Nah matahari didekatkan sejarah satu mil, kurang lebih satu kilo setengah itu. Waliyadzubillah. Ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya, aning keringatnya sampai tengkuknya, ada yang sampai lututnya. Intinya di situ yang bisa menyelamatkan hanya apa amalan saleh. Paham ya? Mereka menanti. Menanti agar mendapatkan syafaat Nam Rasulullah SAW. Syafaat Nabi. Datang dari pertama apa? Mulai dari umat Nabi Adam AS sampai umat Nabi Muhammad AS. Berbondong-bondong. Mencari syafaat tadi. Datang ke Adam AS. Datang ke Nabi Musa AS. Datang Nabi Ibrahim AS datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, datang kepada Nabi Isa alaihissalam, semua mereka mengatakan lastulaha, lastulaha, lastulaha. Aku bukan pemiliknya, aku bukan pemiliknya, aku bukan pemiliknya. Datang terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Beliau langsung berdoa, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau memuji sebelumnya. Akhirnya beliau tundukkan kepalanya dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." wah Muhammad, angkat kepalamu. Kul yusma' berkatalah kamu akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi isfa' atau syafa'. Mintalah syafaat kamu akan diberi syafaat. Dan benar, akhirnya syafaat tersebut diizinkan untuk diberikan kepada ahli mauqif namanya asyafaatul udma. Dihafalkan ini. Namanya asyafaatul udma, syafaat yang paling besar. Kita lihat sini, Wa hadza kama marra bina anna an-nasa idza tala 'alaihimul wuquf fil mahsyar. dan permasalahan ini keadaan ini sebagaimana sudah kita lewati bahwasanya manusia nanti ketika panjang sekali berdirinya di padang mahsyar lama panjang yataqaddamuna li talab syafa'alah minal anbiya mereka semuanya yataqaddamun mereka segera ketemu segera maju meminta syafaat kepada para nabi. Lihat Minta syafaat kepada para nabi, bukan umat Nabi Muhammad SAW ya. Bukan umat Nabi Muhammad SAW saja, bahkan mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga apa? Hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Mafhum seperti itu. Lihat itu. Semuanya tidak ada yang punya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam bi an yaqdiyallahu bainahum. Ayo lihat ini. Mereka minta syafaat itu apa sih? Meminta syafaat agar Allah Taala segera memutuskan, segera menuntaskan, menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Wa yurihuhum wa yurihahum min tulil wuquf dan agar Allah Taala segera membuat mereka istirahat dari panjangnya lamanya berdiri di padang mahsyar tersebut karena keadaannya ngeri. Dia itu tempat yang dataran yang sangat luas sekali, tidak ada atap di situ. Wallahu Ngeri sekali para kalau fiknan, Tidak ada bangunan-bangunan di situ. Nah, kalau seandainya A, ada langit dan bumi apa kata Allah Taala? Yaumatubat tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Suatu hari yang bumi diganti bukan dengan apa? Bukan dengan bumi dan langit yang ada sekarang ini. Dalam artian ke alamnya, keadaannya sudah berbeda nanti di padang masyar tersebut. Ngeri sekali ya. Allahumma Salim salim. Nah, kita lihat sini. Fayatuna ila Adam, akhirnya mereka pergi kepada Adam alaihissalam. Summa ila Nuh, kemudian kepada Nuh alaihissalam. Summa ila Ibrahim, kemudian pergi kepada Ibrahim alaihissalam. Summa ila Musa, kemudian kepada Musa alaihissalam. Summa ila Isa, kemudian pergi kepada Isa alaihissalam. Kulluhum ya'tadir lihat. Kulluhum ya'tadir. Mereka semuanya ya'tadir minta maaf, enggak punya syafaat tadi, bayangkan itu. Nabi loh ya Thumma ya'tuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayaqumu biha masyaallah. Kemudian mereka yang terakhir datang berbondong-bondong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhirnya beliau pun berdiri untuk segera memberikan syafaat tersebut. Naam. Fayashfa'u 'inda rabbih kemudian beliau minta syafaat di sisi Rabbnya wa dan beliau berdoa Wa yatadarra ilaih dan beliau merengek. Yatadarra itu berdoa dengan cara merengek, dari benar-benar minta dengan tunduk, ya. dengan menghambakan diri dengan penghambaan yang lebih. Naam, hatta yu'tiyahu sampai Allah Taala berikan kepada kepadanya masaal apa yang Rasulullah minta. Wa yaqdi bainal ibad dan akan dituntaskan semua apa? urusan atau perkara yang genting di antara hamba-hamba tersebut. Lihat, syafaat tersebut dikenal dengan syafaat apa tadi? asyafaatul udma fa min fadailihi sallallahu asy-syafa'atul 'udma wal maqamul mahmud alladhi yahmaduhu alaihi alawwalun wal akhirun. Ini yang kita sebutkan. Termasuk keutamaan-keutamaan beliau syafaat yang sekarang kita sebutkan tadi itu adalah apa? asyafaatul 'udma dan sekaligus apa? Al-maqam al-mahmud. Kedudukan yang mulia dan tinggi. Paham ya? Kalau antum sudah hafal Ketika adzan dikumandangkan, kemudian setelah adzan baca doa apa? Allahumma rabb hadhi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammad al wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda ini. Wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi itu. Enggak perlu tambah tambahin innaka la tukhliful mi'ad tambahan itu ternyata fihi kalam. Cukup pada berhenti pada apa? ucapan wa ba'athu maqaman maqaman mahmud alladhi wa'attah dari itu. Naam. Yang mana apa? Orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan memuji beliau. Sahih, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena yang megang hanya beliau. Naam. Kita habiskan terakhir. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa la yadkhul jannah ummata, wa la yadkhul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi." Dan tidak ada satu umat yang masuk surga kecuali setelah umat Nabi Muhammad SAW masuk terlebih dahulu. Jadi pahami? Jadi masuknya umat-umat yang lain itu setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahib liwa'il Muhammad. pemilik pemegang bendera kemuliaan dan juga pujian. Wal Makam al mahmud dan pemilik kedudukan yang mulia yang terpuji. Wal haud al mawrud dan pemilik telaga yang didatangi wa huwa imamun nabiyyin yang mana beliau adalah imamnya para nabi wa khatibuhum dan juga khatibnya para nabi wa sahibus syafa'atihim dan pemilik syafaat mereka kita baca syarahnya qala asy-syekh Shalal Fauzan atabahullah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam humus sabiqun lihat ini umat Nabi Muhammad SAW mereka adalah orang-orang terdahulu orang-orang yang lebih dahuluan wahumul akhirun Walaupun mereka itu orang-orang belakangan, tapi as-sabiqun yaumil kiamat lihat Umat yang paling belakang, tapi nanti dari kiamat yang paling depan. Masya Allah. Fala yadkhulul jannata ahadun qabla ummatihi sallallahu Perhatikan ini, maka enggak ada seorang pun yang masuk ke surga nah dari kalangan umat kecuali apa? Kecuali setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah. Wa la nasul jannata illa bi syafa'atihi sallam dan manusia tidak akan masuk surga eh? tidak masuk surga kecuali dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa alladhi yaftah babal jannah sahih. Maka beliau alaihi wasallam adalah membuka pintu surga. Jadi surga itu ada kuncinya. Malaikat ditugaskan kunci itu hanya diberikan untuk siapa? Nabi kata Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya orang kalau sudah nyebrang sirat jembatan, yang jembatannya bagaimana ukurannya? ahad minas saif, adaku minas sya'r. Lebih tajam daripada apa? Eh, pedang lebih lembut daripada apa? Rambut. Itu nanti kalau nyebrang semuanya, itu nggak langsung masuk surga. Nunggu dulu pintu surga dibuka dulu. Kalau antum ingin merujuk dalam surat Az-Zumar itu, disebutkan di sana dua perbedaannya. Eh, dua perbedaan antara surga dan neraka. Kalau surga itu nanti dapat wa tihat dibuka dulu. Tapi kalau neraka futihat tanpa wawu. Di akhir-akhir Az-Zumar ada kan di akhir Az-Zumar itu ya. Itulah ada lafaz wa futihat dan dibuka. Berarti ketika orang nyebrang berhenti dulu, enggak langsung masuk ke surga. Paham ya? dibukaan untuk surga terlebih dahulu. Tapi kalau neraka sudah terbuka, masuk langsung mereka penduduk neraka. Enggak perlu dibukakan lagi. Jadi pahami? Nah, nah di sini menunjukkan bahwasannya apa? Ada kuncinya. Kuncinya ini eh, dipegang oleh malaikat dan diizinkan atau diberikan yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa awwalu man yadkhuluha minal umam ummatuhu alaihi salatu wassalam masyaallah dan yang pertama kali masuk ke surga tersebut dari kalangan umat-umat yang ada umat siapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masyaallah yang berikutnya al-liwa apa itu liwa terjemahan bebasnya adalah bendera liwa itu Huwal alamah, tapi dengan tanda di sini. Bendera ma'ruf biasanya dipakai oleh, oleh eh, pemimpin tentara atau pasukan. Huwal alamah allati yattakhidhuha qa'idul jundi. Ya, saya. itu semacam tanda yang dibawa oleh apa? pemimpin tentara. Ya kalau diartikan bebasnya bendera. Au qaidul askar atau na'am barakallahu yang dibawa oleh pemimpin na'am barakallahu tentara. Artinya sama saja askar tentara, suri juga tentara. Li'ajli istima'i atba'ihim 'alaiha. Dalam rangka agar apa? Agar pengikut-pengikutnya berkumpul pada pada tanda tersebut. Biasanya kalau perang itu kan ada pemimpinnya megang bendera tadi. Nanti biasanya kalau bendera itu jatuh, paham ya? Itu biasanya pasukannya pun mulai melemah di situ. Karena pemimpinnya sudah kena itu biasanya. Makanya ketika peperangan-peperangan yang telah kita lewati dalam sirah Nabawiyah itu kan, ya, yang Oh, yang sampai tragedinya apa ketika jatuh diambil lagi sahabat yang lain. Karena jangan sampai bendera itu jatuh gitu loh. Kalau jatuh udah kaum muslimin melemah itu karena melihat pemimpinnya udah kalah gitu loh. Paham? Kalau yang mimpin udah kalah biasanya pasukannya anak buahnya pun ikut apa? Ikut takut, ikut mundur juga biasanya. Nah, disebut dari sini tujuannya tanda tersebut liwat tadi itu bendera tadi itu agar pengikut-pengikutnya berkumpul di situ. Warrayah fi yaumil qiyamah takunu biyadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan bendera tersebut nanti dari kiamat berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kullur rusul tahta liwaihi wasallam masyaallah lihat ini. Semua rasul, semua nabi, mereka semuanya di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza idharun li fadlihi alaihi wasallam. Ini merupakan apa? Merupakan na'am barakallahu fiik yaitu idhar itu menampakkan eh, menampakkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Aywa. Wal maqam al mahmud. Apa itu al maqam al mahmud? Tempat yang dimuliakan yang terpuji itu apa maksudnya? Alladzi sabaqa fi syafaatul udma. Yang sudah kita lewati pada syafa, pembahasan syafaatul udma. Al maqam al mahmud itu maksudnya adalah syafaatul udma. Karena semua nabi enggak punya, beliau punya. Masya Allah. Naam. Wal haud aidan sabaqal kalam alaihi sudah kita lewat telaga pun sudah kita lewati juga pembahasannya. Telaga Rasulullah SAW pembahasan sudah kita lewati bagaimana ciri-cirinya? Lebih manis daripada madu. Berikutnya. Lebih putih daripada susu. Berikutnya. Air telaga. Memiliki dua pancuran. Pancuran pertama terbuat dari Emas satu daripada ini perak. Berikutnya. La barakallahu fiik. Panjang dan lebarnya sama ya. Seluas berapa? -se berapa lama perjalanan? Sebulan. Berikutnya. Orang yang minumnya tidak akan haus selama-lamanya setelahnya. Berikutnya. Nah, memiliki pan e, cangkir atau gelas ya sebutkan riwayat lebih banyak daripada bintang di langit. Yang riwayat yang lain sebutkan sejumlah bintang di langit. Berikutnya. Apa? Pancuran udah. Apanya? Gelasnya? Ayo, sebutkan juga riwayat lain gelasnya terbuat dari emas. Itu riwayat lain ya teman jarang sebutkan. Nah, berikutnya masih ada lagi. Semua nabi punya nggak telaga? Punya, cuman nah itu. Hah? Apa? Berikutnya Ibrahim. Apanya? Apa? Enggak ke kelas? Apanya itu? Yang jelas, yang jelas. Ayo. Ah. <clears throat> Lebih wangi daripada bau misik. Masih ada lagi. Bismillah. Mas <laughs> ada? itu adalah nah, kata yang yang apa yang perbedaan-perbedaan yang apa yang apa keistimewaan-keistimewaan yang ada lagi yang apa yang sebutkan loh setiap nabi punya telaga kan cuman telaga Rasulullah bagaimana lebih besar dan lebih banyak apa pengunjungnya itu termasuk juga keistimewaannya likullin nabiyyin haudun wa haudi aktsaru waridan setiap nabi punya telaga dan telagaku yang paling banyak pengunjungnya masyaallah na'am setelah di sini disebutkan wa imamun nabiyyin wa huwa imamun nabiyyin yang mana Rasulullah merupakan imam para nabi kama sallabihi ma'rifu sallam lailatul isra lihat nih pertanyaannya sebagaimana beliau waktu itu salat bersama para nabi pada malam Isra perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina, dari Masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau salat menjadi apa? Makmum atau imam? Jadi imam. Di belakangnya siapa? Eh, para nabi dan rasulan itu. Nabi mana itu? Di masjid mana? Masjid Haram, Masjid Nabawi? Apa? Malam Isra mana malam, malam Isra? Dari mana ke mana? Maka ke Palestina. Palestina ada masjid apa sana? Masjid Masjidil Aqsa ma'ruf kan? Buruknya taruh mana buruknya? Diikat. Nah. Wa muqaddimuhum sallallahu alaihi wasallam idza wafadu ala rabbihim lihat ini. Dan beliau adalah yang pertama kali menjadi mukadimahnya, memberikan mukadimah di di bagian pertama, bagian depan. Apabila mereka mengutus untuk pergi kepada Rabb mereka. Wa wa khatibuhum alaihi wasallam perhatikan, yang mana beliau adalah apa? Khatibnya, yaitu eh, barakallahu fiik yang ahli bicaranya mereka dari kalangan nabi dan rasul idza wafadu ila rabbihim ketika mereka mengutus kepada rabb mereka yang terakhir wa sahib syafaatihim dan pemilik syafaat mereka kama sabaqa fil maqamil mahmud sebagaimana sudah lewati pada pembahasan al maqam al mahmud yaitu syafaat apa namanya Namanya syafaat apa namanya? Syafaatul uzma. Dihafalkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.